Ayo dibaca. Siapa baca? Hajar. والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي أنت إلهي لا إله إلا أنت الحديث برقم 7500 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد الايلي أنه قال سمعت الزهري زهريا أنه قال سمعت عروة بن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد, الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإبكي فقالوا فبرأها فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى ونشأني في نفسي كان أحرقا أحقرا من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم رؤيا يبرئني يبرئني يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك بالإفك إن الذين جاءوا بالإفك الأشر الآيات طيب بس.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 ففي إثبات الكلام والقول الله تعالى الآن بالحديث برقم الآن على الحديث برقم سبع ألف أربعمائة وتسعة وتسعين tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق سعد بن كريز أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تهجد من الليل yakni idza tarakan naum wa tahajjada meninggalkan di tidur untuk suatu ibadah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertahajud dalam suatu malam dari suatu malam suatu malam tertentu Qala berkata beliau sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu. Mananya ya Allah. Bagimu segala puji-pujian atau segala pujian hanyalah untukmu. Lakal hamdu. Anta nur samawati wal ard. Mananya anta munawiruha Engkau adalah yang menyinari langit-langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Dan segala puji hanyalah milikmu. Engkau adalah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Walakal hamdu dan segala puji hanyalah milikmu anta rabbus samawati wal ard faman fihinna engkau adalah yang mengatur yang memiliki langit-langit dan bumi dan yang mengatur siapa saja yang ada di dalam langit dan di bumi antal hakku engkau adalah maha benar wa ba'dukal hakku dan janjimu adalah janji yang benar Wa qaulukal haqqu dan perkataan perkataan yang maha benar. Wa liqauka haqqu dan wa liqauka haqqu dan ketemu dengan engkau adalah pertemuan yang benar bukan omong kosong. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyuna haqqun. Surga adalah benar dan neraka juga benar. Benar-benar ada, benar-benar telah diciptakan. Wan nabiyuna hakun dan para nabi juga hak. Bukan mengada-ngada. Wasa'atu, as-sa'ah itu adalah maksudnya hari kebangkitan. Dengan bangkitnya hari katakan sa'ah maka habislah umur dunia. Allahumma laka aslamtu Ya Allah, hanyalah padamu aku berserah diri. Aslam tu aku berserah diri. Wa bika tu dan denganmu aku beriman. Wa alaika tu dan hanyalah atas engkau ya Allah aku bertawakal pasrah. Kuserahkan semua urusan kepada engkau wa ilaika anabtu dan hanya kepada engkau aku kembali. Rujul qalb wal jawari hanyalah kepada engkau. Wabika khosamtu. Mukhosama ini bertikai, bertengkar. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena kaumia. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kaumia atau karena kamu atau karena negerinya tidak, tapi karena Allah Ta'ala. Wa ilaika hakam tu dan aku berhukum hanyalah kepada engkau. Faghfirli maka ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan ku takhirkan dalam berbuat dosa maka ampunilah aku. Wa ma asrartu wa ma a'lantu dan apa yang ku sembunyi-sembunyikan, kurahasiakan dan apa yang ku lakukan terang-terangan ampunilah aku semuanya anta ilahi engkau adalah sesembahanku la ilaha illa anta tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau al hadis berakam sab'ami'ah awa sabah wa khamsami'ah ratus Hatta sana Hajjaj bin Minhal حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والكمة بن القاص وعبيد الله بن عبد الله من أن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا wa barra'a mimma di sini berkata Yunus, saya mendengarkan Juri. Juri mendengarkan dari Urwa bin Zubair dan Sa'id bin Al-Musayyib dan al qama bin Waqqas dan Ubaidullah bin, bin Abdullah dari hadisnya Aisyah taala anha istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hina kalalah al ifq ketika orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Aisyah berkata apa yang mereka katakan terkait dengan kehormatan Aisyah. Fabarra'a Allahu mimma qalu maka Allah membersihkan tuduhan-tuduhan dari apa yang mereka telah katakan terhadap Aisyah. Wa kullun haddatsani ta'ifatan min al-hadis alladhi haddatsani Aisyata anha qalat. Wa kullun semua semuanya tadi Urwa, Sa'id, Al Qama Ubaidullah seluruhnya bercerita kepada saya ta'ifatan al-hadis. Ta'ifannya sebagian dari hadis yang telah diceritakan juga Allah dihadzasani an Aisyah dari Aisyah. Bahwasanya Aisyah berkata, Walakin Allah walakin wallahi ma kuntu. Ini kata pertanyaan Aisyah, walakin dan akan tapi demi Allah ma kuntu adunnu. Kata Aisyah dan akan tapi demi Allah ma kuntu adunnu. Aku dulu gak punya anggapan tidak punya perkiraan Allah bahwasanya Allah menurunkan baroati menurunkan wahyu terkait dengan pembersihan bagi kehormatanku. Itulah wahyu tersebut dibaca sampai hari kiamat. Warasani fi nafsi kan ahqara min ayyatakallamallahu fiyya bi amrin yutla. walasani sungguh urusanku ini atau keberadaan diriku pada jiwaku itu adalah lebih remeh. Kok sampai Allah itu berbicara terkait dengan diriku dengan suatu permasalahan yang dibaca sampai hari kiamat. Ya, ini berupa Al-Quran di mana bahwasanya Allah memberikan kebebasan terkait dengan tuduhan mereka alul ifak terhadap Aisyah ni kuntu arju akan tapi dulu aku mengharap yang diharapkan oleh Aisyah adalah bukan turunnya wahyu terkait dengan pembersihan bagi dirinya dari tuduhan orang-orang yang menuduh. Tapi yang diharapkan oleh beliau Aisyah anha Allah Rasulullah punya mimpi dalam mimpi tersebut Allah membebaskan dariku Aku membebaskan diriku dari tuduhan-tuduhan tadi. Ternyata Allah ta'ala innal ladzina ja'u bil, ifki. Ternyata ada turun ayat ini yang Rasulullah yang Aisyah harapkan adalah Rasulullah melihat dalam suatu mimpi ayyara Rasulullah SAW finomi ru'ya ru'yanya adalah mim, mimpi Masdar ru'ya, masdar ada berapa sih? Tiga. Ru'yatun bil basar. Kalau ru'ya bil bil kalab. Kalau ra'yun hmm? Hmm? Ru'ya bil manam, naam. Ra'yun bil bil kalab. Baik. Yang diharapkan oleh Aisyah, Rasulullah itu melihat dalam mimpi Allah memberikan suatu kebebasan penganku terkait dengan tuduhan yang dilancarkan oleh para munafikin. Ternyata Allah menurunkan ayat innalladzina ja'u bil ifki. Nah. Asral ayat, jadi 10 ayat terkait dengan tabri'ah. Dari Allah Ta'ala untuk Aisyah radhiyallahu Anha. Syahid daripada hadis ini yang telah kita baca dikatakan oleh beliau saya bin Bas As-syahid qauluha yatakalamallahu fiyya wala fi nafsi kana ahqara min ay yatakalamallahu fiyya Ya kan? Sungguh perkaraku ini dalam jiwaku lebih hina. Artinya punya, dia punya perasaan dalam hatinya. Saya ini lebih. Kenapa saya seorang saya saja kok kemudian Allah berbicara dengan urusanku sampai dibaca bacaan tersebut apa? Kalamnya Allah dibaca terkait dengan bebasnya aku dari tuduhan tersebut. Inilah yang dijadikan Syekh Imam Bukhari Ayat Allah fiya bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Wa qawluhu fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim wa qawlu kal haq. Ada yang tadi yang kita baca ada yang pertama, yakni di situ Rasulullah mengatakan wa qawlu kal haqqu. Dan perkataanmu adalah maha benar. Ini menunjukkan juga Allah punya kaul dan juga punya kalam. Ini yang dengar Imam Bukhari dalam membawakan dua hadis ini untuk menetapkan Allah memiliki sifat kaul dan sifat kalam. Perkaranya gamblang jelas. Maka tidak dibentangkan oleh Syekh bin Bas dalam menjelaskan perkara ini. Satunya adalah kalam Allah fiya. Satunya wa kal haq Baik. Hadis berakam sab'alaf wa khamsamia wa wahid 7501. Hattasana Qutaibah bin Sa'idin, hattasana Al-Mughirah bin Abdurrahman, ana bizinat. Anil A'raj An Abi Hurairah kala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yaqulullah Yaqulullahu berarti di sini walafnya kok qaul Qala wa yaqulu wa qawluhu sama saja. Idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan. Allah Ta'ala berfirman, berkata. Apa sih perkataannya? Idza arada abdi jika hambaku ingin ay ya'mala beramal sayyi'atan suatu amalan yang jelek wala taktubuha alaihi hatta ya'malaha Ya ini janganlah kalian para malaikat menulis keinginannya hambaku. Jika mereka cuma ingin saja untuk berbuat keburukan jangan ditulis. Hatta ya malah sampai hambaku tadi mengamalkannya. Fa'in amilah maka apabila hambaku mengamalkan keburukan tadi setelah dia ingin faktubuha bimislah maka tulislah para malaikat dengan semisal keburukan itu tadi. Sudah satu. Satu kejelekan ditulis satu, dicatat satu. Tidak lipat gandakan. Wa in min asli dan jika kejelekan tadi ditinggalkan meninggalkan karena aku kata Allah. Murni karena aku bukan karena yang lain. Faktubuha laha, faktubuha lahu hasanatan. Maka tulislah untuk hamba tadi satu kebaikan. Hasanatan satu kebaikan. Jadi Halo. Assalamualaikum. Salam. alhamdulillah. Gimana? Lagi taklim ini. Lagi taklim. Iya ya, yang jalan. Taib. <clears throat> Fa'in hafak tubuh bimithliha. Maka jika keinginan hamba tadi dengan suatu kejelekan, kok mereka lakukan? Maka tulislah wahai para mereka dengan semisal satu kejelekan tadi. Satu tulis satu. Wa intaraka min asli faktubu alahu hasanatan jika mereka meninggalkan keburukan tadi karena aku maka tulislah keburukan tadi itu menjadi satu kebaikan wa idza arada ayyamal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan kalau hamba-hambaku hamba, apabila hambaku menginginkan suatu keinginan berupa amalan yang bagus Ternyata tidak jadi diamalkan. Balam ya'malha. Tidak jadi diamalkan, cuma ingin saja. Maka tulislah keinginan tadi itu satu kebaikan untuk hamba tersebut. Fa'in amilaha. Maka jika dia mengamalkan atas keinginan tadi, dalam kebaikan, faktubuha lawu bi asrin bi asri amsal Maka tulislah bagi hambaku dengan sepuluh lipat ganda. Basri amsaliha. Ila sab'i mi'ati di'fin sampai ke 700 sampai 700 apa? lipat ganda. Coba bayangkan. Di sini dijelaskan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala Saja tadi mana? Yaqulullah. Adapun penjelasan yang panjang dibawakan oleh beliau terkait dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan karunia-Nya Allah yang sangat luas. Qala rahimahullah taala wa hadza fadluhu wajuduhu bukan wujuduhu wa wa ataf. Ini adalah keutamaan Allah. Wajuduhu dan juga sama mana juhud wal fadl sama saja. Karunia dan keutamaan Allah Jalla wa'ala. Wa hadis Ibn Abi anhuma Al-azimu hadha wa mata bima'nahu kulluhu yatul ala al azimi subhanahu wa ta'ala. artinya Abdullah bin Abbas ini. Hadis yang sangat agung. Dan yang datang dengan semakna hadis ini seluruhnya menunjukkan atas keutamaan Allah yang sangat besar. Kata laman Allah yang maha dan maha tinggi ketahuan yang sangat besar. Fal abdu idha hamma bil hasanah. Perhatikan ini, maka seorang hamba apabila dia punya keinginan dengan kebaikan, falam ya'malha maka ia enggak jadi mengamalkan kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanatun biadal ham wadal qasad. Ditulis untuk dia seorang hamba kebaikan dengan keinginan tadi dan dengan tujuan tadi. Walaupun enggak mengamalkannya. Contohnya ke ayyahimma ayyauda maridun. Contohnya adalah seperti seorang itu punya himma, punya keinginan. Punya keinginan yang kuat untuk membesuk orang yang sakit. Yaud, ada yaudu membesuk, menengok. Menziarahi orang yang sakit. Au yahimma ayatasaddaq atau seorang itu ingin ia tasaddaq ingin bersedekah. Allah ma'asbaga kepada yang semisal dengannya. Yang serupa dengannya. Berupa min dari amal amalan yang khair, tuktabulahu hasanatun, maka ditulis bagi seorang hamba tadi suatu ke, satu kebaikan. Satu kebaikan, hasanatun. Satu. Fa'in fa'alaha, maka jika dia di atas kenan tadi itu ternyata kamu laksanakan, niat yang baik dilaksanakan, kutibat lau asru hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Ditulis bagi seorang hamba tadi itu 10 kebaikan sampai ke 700 lipat sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Ini adalah sebagai bentuk tentang apa orang itu terdorong untuk berbuat yang baik atau niat yang baik. Keinginan yang baik, jangan lihat yang jelek. Amma in hamma bisayyi'a fa inna ala tuktabu alaihi hatta ya'mala. Adapun apabila seorang hamba punya keinginan dengan suatu kejahatan, keburukan, sungguh sayyi'a tadi tidak ditulis bagi dia, tidak dijadikan bentuk tulisan catatan buruk sampai dia mengamalkannya. Om baru ingin. Belum berbuat. Tidak ditulis keinginannya tadi sampai dia mengamalkan. Bain amilaha. Jika dia mengamalkan keburukan tadi, kutibat sayyi'atun wahidatun faqad bimithliha. Ditulis satu keburukan tok dengan semisal apa yang dia lakukan keburukan tadi. Kama qala jalla wa ala wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Marang, maka dan barang siapa yang datang dengan suatu kejelekan, maka tidaklah dibalas kecuali dengan semisalnya. Fa in taraka min azrillah kutibat lahu hasanatun. Maka jika dia meninggalkan kejelekan tadi itu, saya tadi, meninggalkannya karena Allah, murni karena Allah, takut akan siksaan Allah, tahu bahwa Allah melarang, maka ditulis bagi dia satu kebaikan. Penjelasannya beliau wa ada fadluhu subhanahu wa ta'ala. Ini suatu keutamaan Allah yang maha suci Allah dan maha tinggi. ma bi'yasrika aw yasubba fulanan summa la yaf'al lam tetap lahu alaihi. Seperti contohnya seakan se se taruhlah seorang itu punya keinginan untuk mencuri atau ingin mencela si fulan kemudian tidak jadi dia lakukan summa la yaf'al. Kemudian dia enggak melakukannya tidak ditulis kejelekan tadi atas dia. Fa intaroka dan jika dia meninggalkan karena Allah khafallaha khafallah takut kepada Allah taraka min asli khafillah meninggalkan kejelekan tadi itu yang dia niatkan meninggalkan karena takut kepada Allah kutibat lahu hasanatun maka ditulis untuk dia satu kebaikan Alasannya li'anna utaraka min adrillahi kama qala min sarai. Kenapa? Karena dia meninggalkan kesalahan tadi itu karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman min Yani Yani maknanya bahwasanya ketakut karena apa? Karena siksaan Allah taala. Udah mah wis gedhi kok ngono kuwi piye? Kuwi wis gedhi wayang ngrungokno akil Masuk nunggu umur 18 tahun. Wauna hunaka halun salisatun di sana ada tiga keadaan yang ketiga. Di sana ada keadaan yang ketiga wa ya ayyamala wa yastaidali fi'liha. Walakin ya'zizu Fadha tuktabu alaihi. Di sana ada keadaan yang ketiga. Seorang ingin beramal. malah wajastahid bus benar-benar mau melakukan bersungguh-sungguh akan tapi dia nggak jadi berbuat karena lemah alakin nah, yakjis karena kelemahannya dia tidak jadi melaksanakan ini pada tuktabu alaihi ini ditulis Fatar kusayyati lau ahwalun salas. Maka meninggalkan keburukan itu punya tiga keadaan. Ini rincian yang harus kita pahami. Di sana ada keadaan yang ketiga tadi, seorang ingin beramal, berbuat bersungguh-sungguh dalam apa yang dia niatkan untuk dikerjakan. Tapi ternyata apa? Enggak jadi karena enggak mampu. Karena kelemahan yang ada. Maka ditulis kejelekan tadi pada dia walaupun enggak jadi walaupun enggak jadi amal. Kenapa? Karena memang sudah benar-benar meniatkan. Tapi meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena tidak ada kemampuan. Nah. Maka meninggalkan sayyat tadi punya tiga keadaan. eh dah satu di tiga keadaan ini. Ayat rukaha min gori kostillah. Meninggalkan kesedihan tadi bukan karena Allah Hakada tasahulan. Nah. Hakada tasahulan fala tuktabu alaihi. Ya mau meninggalkan, mau melakukan, ah meninggalkan sajalah. Tapi bukan karena Allah. Meninggalkan saja tasahul. Enggak ah, jadi, enggak jadi. Nah, itu aja. Bukan karena Allah. Ini enggak ditulis. Tidak ditulis kejelekannya. Karena nggak punya hama, nggak punya keinginan yang kuat. Ditinggalkan gitu saja. Hal salisa kadang al halat sania ayat luka khawfan menallah batuk fatuktabulahu hasanatun. Keadaan yang kedua meninggalkan kejelekan tadi itu karena takut dari Allah Ta'ala maka ditulis kebaikan satu untuk dia yang tadi meninggalkan karena Allah. al salis satu ayat malah wasta'ida fi fi'liha walakin yaglibu Awalakin ah, yuglabu wa ya'zizu fatuktabu ala sayyiatu. Seorang itu ingin berbuat kejelekan, terus terus berusaha. Sudah berusaha. Kalau alat sudah disiapkan, taruhlah. Kalau kendaraan sudah disiapkan, ya kan? Lakin yuglab Dia ternyata akhirnya apa? Dia eh, kondisinya ada kelemahan. Ya'jiz, nggak mampu maka tertulis atas dia suatu kejelekan. Kama berada sahih Idza iltaqa al-muslimani fi sayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, apabila dua orang muslim ketemu. Apabila dua orang muslim ini saling ketemu dengan membawa dua pedangnya, faihima. Dua-duanya membawa pedang. Falqatil maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Alasannya apa? Qalu ya Rasulullah, kenapa ada ya Rasulullah? Hadal qatil Famasa'nul maktul, famasa'nul qatil. Kalau yang membunuh, jelas di neraka, karena dia pembunuh. Famasa'nul qatil, qatil maknanya maktul. Bagaimana dengan keadaan yang dibunuh? Kala berkata Rasulullah SAW, Inna kana harisan ala qatli sahibi. Kenapa kedua duanya masuk neraka? Karena yang terbunuh juga dulu punya ambisi. Untuk membunuh lawan, lawannya. Sahibnya maksudnya apa? Lawan, lawannya. Lawan, tadi membawa pedang. Yani qad fala walakinnahu hulibah. Maksudnya dia telah melakukan, kan tapi dia nggak bisa membunuh, kenapa? Karena dia terkalahkan, hulibah, yuglabu. Wa kadza man hataka sitra wa hataka al-hirza wa fi akhd as walakin hila baina wa banadalik ya'samu wa tuktabu alaihi dan seperti ini juga ha ini hau tambi katas fi isim saro seperti ini juga kita disuruh mengambil perhatian kata Sebin Bas orang man hataka sitr merobek tabir Watakal hirz. Ya kan? Pagar dibuka. Diputus-putus. Bersungguh-sungguh berusaha untuk mengambil barang curian. Mau mencuri maksudnya. Walakin hila, hila ini fi'il madhi masul Hala. Fi'il madhi masulnya bahi Hila, seperti kila. Nah. Antara terhalangnya antara dia dan antara apa yang dia niatkan tadi maka dia berdosa dan ditulis resikonya satu keburukan li'anahu fa'ala karena dia melakukan tapi mas tato'ahu tapi nggak dia nggak mampu nggak mampu mampu di situ nah. kata dan seperti ini juga man fa'ala juhdahu orang yang benar-benar telah malah memiliki usaha sudah bersungguh-sungguh lifili saya untuk melakukan satu kejelekan walakin hila hila fil madhi majhul tetapi terhalangi antara dia dan antara apa yang dia lakukan dirinya dengan perbuatan tadi terhalangi tuktabu alai tilka sayyi'ah ditulis atas dia keburukan yang dia telah berusaha padanya Li'anau badala dia telah memiliki mencurahkan usahanya amalan mungkar perbuatan yang mung mungkar. Mafhum itu? Nah. Jadi di sini perlu diperhatikan perkara ini. Maka itu perhatikan kejelekan-kejelekan ini mudah-mudahan saja kita bisa menghindari. Ya kan? Dan terutama menghindari karena Allah Ta'ala bukan karena yang lain. Bukan karena lemah dan semisalnya. Soal Perkataan dari seorang talib di sini soalun ahsanallahu ilaik. Ini juga jumlah doa ya kalimat doa. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Tuktabu ala syarika kamilatan aw ma basara min asbabiha. Tuktabu ala tu kamilatan aw ma basara basara fil madhi. Basara yubasiru mubasaratan yakni pelaksanaan langsung. Apakah ditulis atas dia itu pencurian tadi secara sempurna atau apa yang dia ini telah melakukan dengan sebab-sebabnya? al alam al-maksud annahu asimun. Mana bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah melaksanakan langsung. Nah, bahasa Arab asmin asbabiyah taruhlah baru cari sebab-sebabnya ya kan baru alat-alatnya digunakan belum dapat curian apakah tulis curiannya atau sebab yang dia lakukan tadi itu yang ditulis jawabnya Allah alam maksudnya adalah bahwasanya dia berdosa anu asim amasayatu ma'alamu azmuha wa kifayfiyatuha idhamuha wa kifayfiyatuha Allahu a'lam adapun tentang keburukan saya nggak tahu tentang besarnya dan bagaimana bentuk besarnya kebenaran itu Allah yang lebih tahu. Fil hadis al-qatil wa maqtul binar. Hmm. Ammahu al-wa'idu. Ammahu amma ya ummu apa namanya? Hmm? Amma ya ummu ammahu dicakup umum itu artinya mencakup. Amma ya ummu itu mencakup Al-qatil wal maktul benar. Ammau al-wa'idu. Ancaman mengenai dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Nah. Di ancaman ada mengenai dua-duanya mengenai yang membunuh dan mengenai yang dibunuh. Kenapa? Karena yang dibunuh telah punya keinginan untuk membunuh juga. Tapi terhalangi. Kalah dia. Nasallahu al-afiyata. Kita minta kepada Allah keselamatan. Baik. Lanjutannya ghairu wadih ini apa? Pertanyaannya tidak jelas. Ghairu wadihin yakni as asoalu as-su'alu wadih. Pertanyaannya tidak jelas sehingga tidak ditulis di sini. Artinya rekaman yang didengar ya kan? Ketika ingin ditulis tidak jelas di sana. Cuma jawabannya jelas, na'am misluhu. Jawabannya jelas, na'am misluhu. Dakhlun biada. Masuk dalam perkara ini rajulun kana lahu ilmun wa malun. Seorang laki-laki dia memiliki ilmu, memiliki harta. Wa kana ya'malu bimalihi fi ma Allahu fa huwa fi khairil manazil. Seorang seseorang itu punya ilmu, punya harta. Dia mengamalkan dengan hartanya, dengan apa yang Allah syariatkan. Maka dia dalam manzilah yang paling terbaik fi khairil manazil. Jadi orang itu punya harta, punya ilmu, punya ilmu, punya harta. Dia mengamalkan hartanya tadi dengan apa yang Allah syaratkan. Fi khairil manazil. Wasani lau ilmun walasa lau malun fahuwa yakul. Orang kedua, dia punya ilmu. Tapi nggak punya harta. Tapi dia punya perkataan. Apa perkataannya? Lau anna limalan. Maksudnya ini La anna lima la fulanin. Ya itu. La anna lima la fulanin aku punya artinya si fulan itu. La tu misla amalihi. Sungguh aku akan beramal semisal amalan dia. Falahu mislu ajrihi bin niyati as-salihah. Maka dia punya kebaikan tadi berupa pahala. Semisal pahalanya orang yang beramal dengan hartanya. Kenapa? Karena niatnya yang bagus. Niatnya yang soleha, yang baik. Jadi orang nggak punya harta, tapi dia punya angan-angan aku kalau punya harta akan ku beramal, akan ku lakukan ke hartaku dengan orang yang seperti orang itu yang melakukan kebaikan. Dia dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena niat niatnya. Apa ya, kuat? Tapi insya Allah sampai ini kita cukupkan. Jelas syahid dari apa yang dipakai Imam Bukhari tiga, dalam tiga hadis ini. Allah memiliki sifat kalam, memiliki sifat kaul, Ya kan? Allah memiliki sifat kalam dan sifat kaul. Nah, ya, dari hadisnya Aisyah sifat kalam, dari hadisnya Abu Abbas sifat kaul Dari hadisnya hadisnya Abu sifat juga sifat kaul Baik. dan cukupkan dan kita lanjutkan pada waktu yang lalu. Alhamdulillah alamin. dulu.